wa ومن تبعهم bi إلى ila الدين Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT Dan memuji kepadanya atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita Kenikmatan yang paling besar adalah kenikmatan Kita diberikan hidayah kepada agama yang mulia ini Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Swt limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Swt. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ومن سلك طريقا يلتمس فيه fihi سهل الله له به طريقا ilal jannah yang artinya barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu di dalam jalan tersebut maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia jalan menuju surga ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara keutamaan menuntut ilmu orang yang melakukannya akan dimudahkan oleh Allah SWT masuk ke dalam surga Allah SWT. Dan siapa di antara kita yang tidak ingin dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah SWT? Jalan menuju surga ini adalah jalan yang penuh dengan rintangan, penuh dengan cobaan. Tapi itu semua akan Allah mudahkan apabila seorang hamba mau menuntut ilmu agama. Yang demikian itu karena orang yang menuntut ilmu Dia akan mengetahui kebenaran Sehingga dia dengan mudah mengikuti kebenaran tersebut Dan orang yang menuntut ilmu Akan mengetahui mana yang salah Sehingga dengan demikian dia bisa meninggalkan kesalahan tersebut Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini adalah tentang tata cara manasik umroh yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tata cara manasik umroh yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al Imam Al Bukhari di dalam Sahih beliau beliau mengatakan babun al ilmu qabla al qawli wal amal. Bab ilmu itu dilakukan sebelum berbicara dan juga beramal. Dan insya Allah sebagian besar dari kita yang ada di sini akan melakukan sebuah amalan yang agung, yaitu ibadah umrah. Oleh karena itu seyukianya dan sepantasnya dia mempelajari tata cara ibadah umrah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi beliau SAW mengatakan litakhudhu manasikakum. Hendaknya kalian mengambil manasik kalian. Maksudnya adalah hendaklah kalian mengambil tata cara manasik kalian, tata cara manasik kalian dariku, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. hadirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengertian umrah secara bahasa adalah berziarah, yaitu berkunjung. Dan secara istilah adalah berkunjung ke rumah Allah Swt, wa itu ke Ka'bah dengan maksud untuk tawaf di sana kemudian melakukan sa'i antara sofa dengan Marwah. Ini adalah pengertian umrah secara bahasa maupun secara istilah. Dan ibadah umrah ini memiliki keutamaan yang agung dan pahala yang besar. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan Al-umratu ila umrati Kafaratun lima bainahuma Umrah Ke umrah berikutnya Adalah penebus Terhadap dosa-dosa Yang dilakukan di antara keduanya Umrah ke umrah berikutnya Adalah penebus Terhadap dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya Ini menunjukkan tentang keutamaan melakukan ibadah umroh dan keutamaan mengulang-ulang ibadah umroh. Kemudian yang dimaksud dengan dosa-dosa yang ditebus di sini, yang ditebus di sini, yang bisa ditebus dengan ibadah umrah di sini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa yang besar, maka tidak bisa ditebus, tidak, tidak bisa dihapus kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan As-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa Ramadhan ila Ramadhan mukaffiratun lima bainaha aw lima bainahun idza jittuniba al-kaba'ir. Beliau SAW mengatakan salat lima waktu dari Jumat ke Jumat berikutnya dari Ramadan ke Ramadan berikutnya ini bisa menjadi penebus terhadap dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Kapan itu? Idza batil kabair. Apabila dijauhi dosa-dosa besar. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dosa yang dimaksud yang bisa ditebus dengan amal soleh, yang bisa dihilangkan dengan amal soleh, di antaranya dengan umroh, ini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa yang besar maka tidak bisa terhapus kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan dosa besar adalah dosa-dosa yang ada ancaman hukuman di dunia atau ancaman di akhirat. Yang dimaksud dengan dosa besar adalah dosa yang ada ancaman, ada nas, ada dalil hukuman di dunia ataupun ancaman secara jelas di dalam dalil di akhirat. Contohnya hukuman di dunia adalah membunuh. Orang yang membunuh dengan sengaja maka dia dibunuh. Ini adalah hukuman di dunia. Menunjukkan bahwa dosa membunuh ini adalah dosa besar. Demikian pula mencuri. Orang yang mencuri dengan kadar tertentu maka dia dipotong tangannya. Ini adalah hukuman di dunia. Maka ini juga termasuk dosa besar. Orang yang berzina ini juga ada hukumannya di dunia. Maka ini juga termasuk dosa besar. Atau ancaman di akhirat. Misalnya diancam tidak akan masuk ke dalam surga. Seperti ketika Rasulullah SAW mengatakan bahasanya tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi menunjukkan bahwasanya memutus tali silaturahmi ini adalah termasuk dosa besar Kemudian juga ancaman di akhirat Di antaranya adalah diancam dengan laknat Seperti orang yang melakukan riba Maka ini ancamannya adalah laknat Dan setiap dosa yang diiringi dengan laknat Berarti dosa tersebut adalah dosa besar Jadi sekali lagi Yang dimaksud dengan dosa-dosa Yang bisa ditebus dengan umrah Adalah dosa-dosa kecil Adapun dosa-dosa yang besar maka tidak bisa terhapus kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum melakukan umrah? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini dan sebagian mengatakan bahwasanya umrah ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib bagi siapa? Bagi orang yang terpenuhi di dalamnya syarat wajib. Dan nanti akan kita sebutkan apa syarat-syarat wajib umroh. Kapan seseorang diwajibkan untuk umroh. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i dalam pendapat yang baru beliau, Imam Ahmad dan juga yang lain. Mereka mengatakan bahwasanya umroh ini hukumnya wajib sekali dilakukan seumur hidup. Segera bagi orang yang terpenuhi di dalam dirinya syarat wajib umroh. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa atimul hajj wal umrata lillah dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihad?" Ya Rasulullah, apakah para wanita itu wajib untuk berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan, "Alaihinna jihadun la kita fihi. Wajib bagi mereka itu para wanita untuk melakukan jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Apa itu? Al-hajj wal umrah, yaitu haji dan juga umrah. Boleh mengatakan wajib bagi para, para wanita untuk melakukan jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu haji dan juga umrah. Menunjukkan bahwasanya umrah ini adalah wajib Apabila seorang wanita yang fisiknya cenderung lebih lemah daripada laki-laki itu wajib untuk melakukan umrah apabila terpenuhi syarat wajibnya, maka tentunya seorang laki-laki yang lebih kuat fisiknya lebih berhak untuk diwajibkan. Oleh karena itu sebagian ulama diantaranya adalah sebagian guru kami di sini mereka menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya umrah ini wajib dilakukan sekali seumur hidup segera bagi orang yang terpenuhi syarat-syarat wajibnya. Syarat-syarat wajib umrah ini jumlahnya ada lima. Ada lima, barang siapa yang terpenuhi di dalam dirinya lima syarat wajib umrah ini maka dia harus umrah. Dan tidak boleh ditunda-tunda. Yang pertama adalah al-Islam, beragama Islam. Orang yang kafir maka tidak wajib untuk melakukan umrah sampai dia masuk ke dalam agama Islam. Seandainya dia umrah dalam keadaan dia kafir, maka umrahnya tidak sah. Karena di antara syarat sahnya ibadah adalah seorang masuk di dalam agama al-Islam. Kemudian yang kedua adalah berakal. Orang yang tidak berakal seperti orang yang gila, maka dia tidak wajib melakukan umrah meskipun dia mampu. Meskipun dia memiliki fisik yang kuat. Tapi dia tidak diwajibkan untuk umrah Dan seandainya ada orang yang gila Dia memaksa dirinya untuk umrah Maka umrah tersebut tidak sah Karena dia tidak berakal Dan Rasulullah SAW bersabda Rufi al-qalamu an thalathah Pena itu diangkat dari tiga golongan Di antaranya adalah Anil majnun Hatta ya'kil Diangkat pena itu dari orang yang gila Sampai dia berakal Menunjukkan bahasanya orang yang gila ini tidak diwajibkan untuk melakukan umrah. Kemudian syarat yang ketiga, syarat wajib yang ketiga adalah balik sudah dewasa. Seorang anak kecil apabila dia umrah, seorang anak kecil dia tidak diwajibkan untuk umrah. Yang belum dewasa, maka dia tidak diwajibkan untuk umrah meskipun dia punya harta warisan yang banyak dari orang tuanya atau diberikan harta oleh orang tuanya. Punya kemampuan, punya fisik, tapi kalau dia belum dewasa, maka belum diwajibkan untuk umroh Seandainya dia umroh maka umrohnya sah. umrohnya sah. Akan tetapi dia seandainya dewasa, kemudian terpenuhi syarat wajibnya, maka dia harus umroh ketika dia sudah dewasa. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, Ayyuma sabiyin hajja bihi ahluhu sabiyan thumma adraka fa'alaihi hajjatul rajul. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja seorang anak, artinya seorang anak yang belum dewasa, dia dihajikan bersama orang tuanya atau keluarganya, kemudian dia dewasa, artinya sudah balik. Maka fa'alaihi hajjatul rajul. Maka wajib baginya untuk menunaikan haji orang yang dewasa. Artinya apa? haji yang dia lakukan ketika kecil sah. Akan tapi ketika dia sudah dewasa dan terpenuhi syarat wajibnya, dia harus tetap melakukan haji yang wajib. Demikian pula dengan umroh. Dan kedewasaan atau balik ini ditandai dengan salah satu dari tiga perkara. Yang seorang anak dinamakan balik dewasa apabila ada salah satu dari tiga perkara. Yang pertama berumur 15 tahun Apabila sudah berumur 15 tahun Berarti sudah dewasa Baik laki-laki maupun wanita Atau yang kedua Sudah keluar air mani Baik dalam keadaan bangun Ataupun dalam keadaan tidur atau mimpi basah Kalau sudah keluar air mani Maka dia sudah dewasa Meskipun dia belum berumur 15 tahun atau yang ketiga, sudah keluar rambut kemaluan. Apabila keluar rambut kemaluan, maka sudah dewasa. Meskipun dia berumur belum berumur 15 tahun, meskipun dia belum keluar air maninya. Tapi kalau sudah ada muncul rambut kemaluan, maka sudah dewasa. Dan untuk wanita ditambah dengan satu tanda yang lain yaitu datang haid. Ini adalah salah satu tanda dari kedewasaan seorang wanita. Kemudian syarat yang keempat adalah merdeka. Hurriyah, merdeka. Artinya bukan sebagai seorang hamba sahaya. Seorang hamba sahaya yang masih dimiliki oleh majikannya, maka dia tidak wajib untuk melakukan umroh. Dan apabila dia melakukan umroh, maka umrohnya sah. Umrohnya sah. Tetapi dia kalau sudah merdeka, ya dibebaskan oleh majikannya sudah dimerdekakan oleh majikannya maka dia berkewajiban untuk umroh lagi apabila sudah terpenuhi syarat wajibnya dalilnya adalah sabda Nabi Sallam ayyuma abdin hajabi ahluhu thumma u'tiqa fa'alai hajjatun ukhra hamba mana saja yang haji atau dihajikan oleh Eh, sayidnya yaitu oleh pemiliknya. Kemudian dia dibebaskan, dimerdekakan. Fa'alai hajjatun ukhra. Maka dia wajib untuk melakukan haji kembali. Kapan? Ketika dia sudah merdeka dan sudah memiliki atau terpenuhi di dalamnya syarat-syarat wajib haji. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara syarat wajib umrah ini adalah seseorang dalam keadaan merdeka Bukan sebagai seorang hamba sahaya Kemudian yang, yang kelima Atau yang terakhir dari syarat wajib umrah Adalah memiliki kemampuan Dan kemampuan di sini mencakup kemampuan harta Dan juga kemampuan fisik Allah SWT berfirman Walillahi ala nasi hijjul baiti Man istata'a ilahi sabila Dan bagi Allah lah kewajiban bagi manusia untuk haji ke Baitullah. Bagi siapa? Man istata'a ilahi sabila. Bagi orang yang mampu datang ke sana. Yaitu dengan fisiknya dan juga mampu dari dari segi hartanya. Orang yang mampu fisik tetapi dia tidak mampu hartanya, maka dia tidak wajib untuk melakukan umroh. Orang yang mampu secara fisik dan tidak memiliki harta maka dia tidak wajib untuk melakukan umroh. Artinya memiliki harta yang cukup. Dan seandainya dia memaksa diri untuk umroh, sementara dia tidak punya harta, dengan cara dia, dengan cara susah payah, maka umrohnya sah. Umrohnya, umrohnya sah. Apabila seorang memiliki harta, mempunyai harta, tetapi dia tidak memiliki fisik, artinya karena sudah tua renta sehingga tidak mampu lagi ke sini atau dia sakit dan menurut dokter yang terpercaya sakitnya ini tidak mungkin sembuh. Artinya harapan untuk sembuh itu kecil sekali. Maka dalam keadaan seperti ini dia punya harta tetapi tidak memiliki fisik yang memenuhi. Maka dalam keadaan seperti ini dia mewakilkan. Mewakilkan orang lain untuk mengumrahkan dia dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh para ulama. Di antaranya adalah orang yang mengumrahkan ini ada sudah melakukan ibadah umrah sebelumnya. Dan tidak diharuskan datang dari negara kita. Boleh yang mengumrahkan dari mana saja. Dari Mekah, dari Madinah atau dari tempat yang lain. Kemudian orang yang diumrahkan harus benar-benar memang tidak mampu secara fisik. iman dia sudah meninggal atau seandainya dia masih hidup, dia dalam keadaan tua renta, tidak mungkin lagi ke sini. Atau dia sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Jadi orang yang mampu secara harta, tapi dia tidak mampu secara fisik, maka dia mewakilkan orang lain. Kemudian untuk wanita, di antara bentuk kemampuan dia adalah memiliki mahram. Seorang wanita meskipun dia memiliki harta, memiliki fisik yang kuat, tetapi dia tidak memiliki mahram yang menemani dia untuk safar bepergian, maka dia dianggap tidak mampu. Seorang wanita yang memiliki harta dan memiliki fisik yang kuat, tetapi tidak memiliki mahram, maka dia dianggap tidak mampu. Artinya seandainya dia tidak melakukan umroh karena tidak memiliki mahram, maka itu dia mendapatkan udur, dimaafkan. Karena dia tidak memiliki kemampuan, dianggap itu adalah tidak memiliki kemampuan. Karena termasuk syarat wajib umrah dalam memiliki kemampuan. Seorang wanita yang tidak memiliki mahram, maka dia tidak memiliki kemampuan. Ditunggu sampai ada mahramnya. Dan mahram bagi seorang wanita ini banyak. Suaminya, ayahnya, anak laki-lakinya, saudara laki-lakinya, pamannya baik dari pihak laki-laki eh, dari pihak bapak maupun ibu menantu laki-laki, mertua laki-laki, saudara sepersusuan laki-laki. Ini semua adalah mahram bagi seorang wanita. Alhamdulillah. Jadi mahram bagi seorang wanita ini banyak. Kalau dia punya mahram silahkan dia pergi. Tapi kalau tidak memiliki mahram, maka jangan dia safar tanpa mahram. Karena Rasulullah SAW bersabda, "La tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram." Tidak boleh seorang wanita safar bepergian kecuali dengan mahramnya. Dan maksudnya di sini adalah untuk kebaikan bagi wanita tersebut. Ini adalah termasuk kebaikan agama kita, memperhatikan maslahat bagi manusia. Allah mengetahui bahasa seorang wanita apabila pergi tanpa mahram ini mudaratnya banyak. Makanya dilarang di dalam agama kita. Tidak boleh seorang wanita pergi kecuali dengan mahramnya. Ada seorang laki-laki ketika mendengar hadis ini Dia bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah ini uridu an akhruja fi jaisi kada wa kada Ya Rasulullah Aku ingin keluar bersama pasukan ini dan itu Artinya dia ingin berperang Berjihad di jalan Allah SWT Wa mra'ati turidul hajj Sedangkan istriku ingin menunaikan ibadah haji Artinya dia minta pendapat Rasul Saya pergi berjihad atau saya menemani istri saya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ukhruj ma'aha." Pergilah kamu bersama istrimu. Artinya dia disuruh untuk menemani istrinya, untuk menjadi mahram baginya. Padahal saat itu dia ingin melakukan sebuah ibadah yang agung, yaitu berjihad di jalan Allah swt wa taala. Tapi Rasulullah SAW disuruh kembali untuk menemani istrinya. Ini menunjukkan kepada kita tentang bahwasanya mahram bagi seorang wanita ini adalah termasuk e, syarat kudrah, yaitu syarat kemampuan. Artinya orang seorang wanita yang tidak memiliki mahram maka dianggap dia tidak mampu. Seandainya seorang wanita memaksa dirinya untuk umrah sedangkan dia tidak memiliki mahram, maka umrahnya sah. Hukumnya umrahnya sah, akan tapi dia telah melakukan sebuah dosa. Karena dia melanggar sabda Nabi SAW Oleh karena itu bagi yang sudah terlanjur Datang ke sini sementara dia tidak tahu Tentang perkara ini Dia memperbanyak istighfar kepada Allah SWT Memohon ampun kepada Allah Dan bertobat kepadanya Menyesal dengan apa yang sudah terjadi Dan berjanji untuk tidak melakukan itu lagi pada Masa yang akan datang Semoga Allah SWT mengampuni dosa kita semua Setelah seorang muslim melihat keadaan dirinya dan sudah terpenuhi lima syarat wajib ini, maka hendalah dia bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah yang agung ini. Untuk menuju, menuju ke tanah suci dan melakukan ibadah yang pahalanya besar ini. Dan hendaklah dia mengetahui beberapa adab. Beberapa adab dan juga akhlak yang seharusnya dimiliki oleh orang yang bepergian untuk menunaikan ibadah yang agung ini. Di antara adab-adabnya, yang pertama adalah ikhlas. Yaitu maksudnya dalam melakukan ibadah umrah ini, ikhlas karena Allah SWT. Tidak menginginkan pahala dari manusia. Tidak menginginkan pujian dari manusia. Tidak ingin di senang didengar oleh mereka atau keinginan-keinginan dunia yang lain. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia mencampuri niatnya atau niat umrahnya ini dengan niat-niat yang tidak baik, ria dan sum'ah dan juga yang lain, maka dia tidak akan mendapatkan pahala yang besar ini. Jadi pahala umrah ini didapatkan bagi orang yang ikhlas karena Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis kursi, dalam sebuah hadis, kalau Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, ana agna syuraka'i 'ani syirk man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah Kata Allah SWT. aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu tidak butuh dengan tandingan oleh karena itu barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan kemudian dia menyekutukan aku di dalam amalan tersebut taraktuhu wa syirkah maka akan tinggalkan dia dan juga sekutunya. Artinya Allah tidak akan memberikan pahala kepadanya. Kapan itu? Apabila seorang mengamalkan sebuah amalan, kemudian dia menyekutukan Allah di dalam amalan tersebut. Menginginkan Allah dan juga menginginkan selain Allah SWT. Maka Allah akan tinggalkan dia dan juga amalannya. Dan tentunya ini adalah sebuah kerugian. Karena niat yang tidak baik. Karena hawa nafsu kita, akhirnya uang yang kita keluarkan jutaan rupiah waktu yang kita tinggalkan, keluarga yang kita tinggalkan, semuanya tidak ada faedahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin ada faedah di, dari segi dunia. Kemudian di antara adabnya, yang kedua adalah berusaha untuk mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan umrah. Entah itu dengan membaca buku atau mendengarkan ya ceramah-ceramah yang berkaitan dengan manasik umrah ini dan juga bertanya kepada orang yang mengetahui. Bertanya tentang bagaimana cara ibadah umrah yang dibenarkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Litakhudhu manasikakum." Hendaklah kalian mengambil cara manasik haji kalian. Dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Karena kalau ikhlas saja ini tidak cukup. Orang yang melakukan ibadah umrah dengan ikhlas tetapi ibadahnya tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, maka ini juga akan mengurangi pahala. Apalagi kalau ketidaksesuaian di sini berkaitan dengan masalah rukun. Masalah rukun umrah. Artinya kalau dia tidak melakukan salah satu dari rukun umrah, maka dia akan batal. Akan batal dan tidak sah umrahnya. Jadi adab yang kedua kita berusaha untuk membaca hukum-hukum yang berkaitan dengan umrah ini. Ya, yang masih ada waktu, mungkin masih sehari atau dua hari, disempatkan untuk membaca buku-buku yang berkaitan dengan manasik ini. Supaya apa? Supaya kita bisa mengamalkan ibadah umrah ini sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga di antara adab untuk melakukan ibadah umrah ini adalah berakhlak yang baik. Ketika kita dalam keadaan safar khususnya dan juga keadaan-keadaan yang lain pada umumnya. Rasulullah SAW bersabda, "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Hendaklah kamu bermuamalah berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik ini terkumpul di dalam tiga perkara. Akhlak yang baik ini terkumpul di dalam tiga perkara. Yang pertama, adalah berusaha berbuat baik kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Berbuat baik dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan waktu kita. Bagaimana kita bisa memberi manfaat kepada saudara kita? Kemudian yang kedua, bagaimana supaya orang ini tidak tersakiti oleh diri kita? Bagaimana supaya orang tidak terganggu dengan kita? Entah itu terganggu dengan lisan kita, tersakiti dengan tangan kita atau tersakiti dengan perilaku kita. Bagaimana supaya orang lain itu tidak terganggu dengan perbuatan kita. Ini juga termasuk akhlak yang yang baik. Kemudian akhlak baik yang ketiga adalah bersabar dengan gangguan orang lain. Bersabar dengan gangguan orang lain. Jadi ini adalah makna dari akhlak yang baik terkumpul di dalam tiga perkara. Berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain, Kemudian yang kedua berusaha untuk menahan diri dari menyakiti orang lain. Kemudian yang ketiga adalah bersabar atas gangguan yang datang dari orang lain. Nah ini kita perhatikan di dalam safar kita. Ini adalah tiga adab yang paling utama di antara adab-adab yang banyak. Jadi kita ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua adalah berusaha untuk mengetahui hukum-hukum umrah ini. Kemudian yang ketiga adalah berakhlak yang baik. Kemudian poin yang selanjutnya kita masuk pada cara melakukan ibadah umrah. Setelah kita mengetahui adab-adabnya, kita ingin mengetahui tentang bagaimana cara Rasulullah SAW melakukan ibadah umrah. Rasulullah SAW selama hidup beliau melakukan ibadah umrah empat kali. Pernah melakukan ibadah umrah empat kali. Jadi alhamdulillah tata cara beliau dalam melakukan ibadah umrah ini sudah dikabarkan oleh para sahabat. Sudah disampaikan kepada kita bagaimana cara beliau tawaf, bagaimana cara beliau sa'i, bagaimana cara beliau bertalbiyah, bagaimana cara beliau niat. Ini semuanya sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW dan sudah dikabarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi tugas kita sebagai umat ini tinggal mengikuti saja. Apa yang boleh lakukan kita lakukan apa yang tidak boleh lakukan maka jangan dilakukan supaya ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari amalan-amalan yang paling penting. Artinya amalan-amalan umroh ini banyak. Tapi ada amalan yang menduduki perangkat paling peringkat paling tinggi. Ini yang dinamakan dengan rukun-rukun umroh. Rukun-rukun umroh ini adalah amalan-amalan yang wajib dikerjakan oleh seorang yang melakukan ibadah umrah dan tidak ada gantinya. Tidak ada gantinya. Artinya seandainya seorang meninggalkannya karena sakit, harus dia lakukan. Orang yang sakit tidak ada udur untuk meninggalkan amalan tersebut. Harus melakukannya meskipun harus diangkat oleh orang lain atau didorong dengan roda misalnya. Amalan ini adalah amalan yang wajib Harus dikerjakan oleh orang yang melakukan ibadah umrah Dan tidak ada gantinya Tidak ada tebusannya Meskipun kita membayar miliaran rupiah Atau ribuan ringgit Ini tidak ada gantinya Harus kita kerjakan amalan tersebut Rukun umrah ini ada tiga jumlahnya Tidak banyak Ya bukan lima, bukan sepuluh Hanya tiga saja Yang pertama adalah niat atau dinamakan dengan ihram yaitu niat masuk di dalam ibadah umrah. Dan niat ini letaknya di dalam hati. Seandainya seorang yang mau umrah tergerak di dalam hatinya keinginan untuk masuk di dalam ibadah umrah berarti sudah ihram. Ya sudah masuk ke dalam ihram. Artinya kalau sudah tergerak hatinya untuk masuk di dalam ihram, di dalam umrah berarti dia sudah masuk. Jadi niat di sini berada di dalam hati. Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu bin niyat. Sungguhnya amalan-amalan itu adalah dengan niat. Artinya apa? Amalan yang tanpa niat maka tidak akan diterima oleh Allah SWT. Seandainya kita nanti tawaf bersama orang lain, sa'i bersama orang lain, cukur bersama orang lain, tapi tidak dari awal tidak ada niat untuk umrah, maka ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun yang pertama adalah niat. Ini harus diperhatikan. Dan niat sekali lagi berada di dalam hati. Kemudian yang kedua adalah tawaf. Tawaf ini termasuk rukun umroh. Artinya kalau tidak dikerjakan, maka tidak sah tawafnya. Dan orang yang sakit, maka dia tetap tetap harus mengerjakan tawaf tersebut. Meskipun dengan didorong atau digendong misalnya harus mengerjakan tawaf tersebut. Tidak ada gantinya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal yatawafu bil baitil atiq." Hendaklah mereka tawaf di sekitar rumah yang kuno. Maksudnya adalah rumah Allah Subhanahu wa taala itu Ka'bah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita tawaf. Ini menunjukkan bahwasanya tawaf ini termasuk rukun di antara rukun-rukun umrah. Yaitu mengelilingi Ka'bah tujuh kali Sesuai dengan sifat-sifat yang sudah ditentukan Kemudian yang ketiga adalah sa'i Yaitu berjalan dari sofa ke marwah, Dari marwah ke sofa tujuh kali Ini juga termasuk rukun di antara rukun-rukun umroh Menurut mayoritas ulama' Rasulullah SAW bersabda Ayuhan nas is'au atau Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah qad kataba alaikum sa'ya fas'au. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian sa'i. Maka adalah kalian melakukan sa'i. Jadi di sini Rasulullah SAW mengatakan Inna Allah katab artinya sesungguhnya Allah telah mewajibkan. Kemudian beliau mengatakan fas'au maka adalah kalian sa'i. Menunjukkan bahwa sa'i ini adalah sebuah rukun di antara rukun-rukun umrah. Kalau tidak dikerjakan, maka tidak sah rukunnya, tidak sah umrohnya. Jadi tiga perkara ini adalah termasuk rukun umroh. Kalau sudah kita lakukan, ini berarti kita sudah melakukan perkara yang paling penting di dalam umroh ini. Yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah tawaf, kemudian yang ketiga adalah sa'i. Kita menginjak kepada amalan yang lain yang lebih rendah tingkatannya yang dinamakan dengan kewajiban-kewajiban umroh. Maksudnya adalah perkara-perkara yang wajib dilakukan oleh orang yang melakukan ibadah umroh, baik laki-laki maupun wanita, akan tetapi apabila ditinggalkan, itu masih ada gantinya. Ini bedanya antara kewajiban dengan um, dengan rukun tadi. Kalau rukun tidak ada gantinya, harus dikerjakan. Tapi kalau yang kedua kewajiban, kewajiban umrah Ini adalah perkara-perkara yang wajib Yang apabila ditinggalkan Baik sengaja atau tidak sengaja Maka harus diganti Gantinya apa? Harus membayar dam Harus membayar dam Yaitu membayar Menyembelih kambing Disembelih di Mekah Yaitu di Tanah Haram Kemudian dibagikan bagi orang-orang fakir miskin Yang ada di Tanah Haram dan orang yang menyembelihnya atau kita tidak boleh memakan sedikit pun dari hewan tersebut. Ya, disembelih di tanah haram di Mekah, dibagikan kepada orang-orang fakir miskin di sana dan kita tidak boleh mengambil sedikit pun dari daging tersebut. Dalilnya adalah ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan man nasiya min nusukihi syai'an aw tarakahu falyuhrik daman. Kata beliau, Barang siapa yang lupa dengan salah satu dari nusuknya, dari ibadahnya, atau dia meninggalkannya, maka hendaklah dia menyembelih atau hendaklah dia menumpahkan darah. Maksudnya adalah menyembelih kambing. Dan yang dimaksud di sini adalah lupa terhadap sebuah kewajiban Umrah atau haji ataupun meninggalkannya. Artinya mencakup disengaja ataupun tidak sengaja meninggalkan kewajiban disengaja atau tidak sengaja, maka hukumannya adalah dia menyembelih kambing dengan sifat yang tadi kita sebutkan. Apa kewajiban umrah? Kewajiban umrah cuma ada dua Tidak banyak Yang pertama adalah niat dari mikot Niat dari mikot Mikot ini adalah tempat-tempat Atau star-star dimulainya ibadah umrah. Jadi ada daerah-daerah di sekitar Mekah itu merupakan awal kita niat umrah. Nah, termasuk kewajiban umrah adalah niat dari mikot tersebut. Artinya tidak boleh seseorang melewati mikot tersebut atau daerah yang sejajar dengan mikot tersebut kecuali dalam keadaan sudah niat. Seandainya seseorang melewati mikot Melewati daerah tersebut Sedangkan dia belum niat Kemudian dia niat setelah mikot Maka dia sudah meninggalkan kewajiban Kalau melewati mikot Sementara dia tidak Atau belum niat Kemudian niat di sana 10 kilo misalnya setelah mikot Maka dia sudah meninggalkan kewajiban Karena kewajiban dia adalah niat sebelum mikot Kalau dia niat setelah mikot Maka dia sudah meninggalkan kewajiban wajib baginya untuk membayar dam. Dan mikot ini jumlahnya ada lima. Mengitari Ka'bah, mengitari Mekah. Yang pertama adalah Dhul Khulaifah. Dhul Khulaifah ini adalah mikotnya orang Medina atau orang-orang yang melewati kota Medina Seperti orang yang datang dari negara kita misalnya datang ke kota Medina kemudian ke Mekah, maka dia hukumnya seperti orang Madinah. Dia tidak boleh melewati mikot di sini yaitu Dhul Khulaifah kecuali sudah ihram. Seandainya dia niatnya setelah Dhul Khulaifah, maka dia sudah meninggalkan sebuah kewajiban. Wajib baginya untuk berdam. Dan jaraknya ini kurang lebih 450 kilo dari Mekah. Dan ini adalah mikot yang paling panjang, yang paling jauh. Kemudian yang kedua, adalah Kornul Manazil. Kornul Manazil ini posisinya kurang lebih di sebelah timur selatan dari kota Mekah. Yang jaraknya kurang lebih 75 kilo. Ini adalah mikot bagi siapa? Bagi orang-orang yang datang dari arah Riyadh misalnya. Ibu kota kota ibu kota negara Saudi atau yang searah dengan kota Riyadh. Kalau mereka melewati Kornul Manazil Maka mereka harus ihram Harus niat sebelum Kornul Manazil Demikian pula di sana ada Zatul Iraq Ini adalah mikot bagi orang-orang yang datang dari arah Irak Kemudian Juhfah Ini adalah mikot bagi orang yang datang dari arah Syam Seperti dari Palestine Dari Urdu, eh, Yordan Dan juga daerah sekitarnya Kemudian di sana ada Yalamlam yang posisinya adalah di sebelah selatan kota Mekah, jaraknya sekitar 90 kilo. Ini adalah mikat bagi orang-orang yang datang dari sana dan orang yang lewat dari Yalamlam tersebut. Nah, kebanyakan dari kita dari Indonesia maupun dari Malaysia, kalau memang pesawatnya dari Malaysia atau Indonesia, maka biasanya melewati Yalamlam ini. Oleh karena itu orang yang datang dari negara kita dan melewati mikot ini itu ya lam-lam maka mikotnya adalah dari situ yaitu dari ya lam-lam dan biasanya kita berada di dalam pesawat oleh karena itu niat dia adalah di dalam pesawat dan biasanya ini diingatkan oleh pihak pesawat bahwasanya kita sebentar lagi 10 menit lagi akan sampai ke mikot ini yaitu ke ya-, Yalamlam sehingga harus persiapan dan segera kita niat sebelum kita melewati mikot tersebut. Kalau orang sudah sampai jedah dan turun di jedah berarti dia sudah melewati mikot. Karena jedah ini posisinya berada di dalam mikot. jedah ini posisinya berada di dalam mikot. Oleh karena tidak boleh kita niat di jedah karena kalau kita niat di sana berarti kita sudah niat setelah miqat. Dan hukumannya kalau kita niat di sana adalah kita membardam. Orang yang terlanjur, misalnya sudah terlanjur sampai ke Jeddah, dia belum niat. Belum niat. Maka dalam keadaan seperti ini bagusnya atau afdolnya supaya dia bisa terhindar dari dam ini, dia keluar dari mikot atau dia keluar ke mikot yaitu ke arah Lam. Ya dengan naik kendaraan misalnya dengan bis pergi ke sana kemudian baru niat dari Lam. Kalau demikian artinya dia menunda niat tidak dari Jeddah tapi dia keluar dulu sampai ke Lam, kemudian niat di sana maka dia terhindar dari dam. Dia tidak diharuskan untuk berdam karena dia sudah niat pada tempatnya yaitu sebelum mikot. Ini bagi orang yang datang dari negara kita kemudian ingin langsung pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah. Maka dia tidak boleh melewati Yalam Lam kecuali dalam keadaan sudah niat. Tapi kalau orang yang datang dari Indonesia atau dari Malaysia atau dari, dari Singapura misalnya, bukan langsung menuju ke Mekah, akan tapi ke Madinah dulu. Maka dalam keadaan seperti ini boleh dia untuk menunda ihramnya sampai di kota Madinah. Artinya dia ihramnya nanti dari Bi'r Ali, dari Dhul Hulaifah dari Madinah, maka boleh. Dia tidak diharuskan untuk ihram dari Yalamlam, akan tapi dia boleh diakhirkan sampai ke kota Madinah dua hari tiga hari di sini, baru setelah itu ihram dari Dhul Hulaifah. Ini yang pertama, yaitu tentang e, kewajiban umrah diantaranya adalah niat dari mikot. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, Hunna lahun waliman ata min ghairi ahlihin mimman aradal hajja wal umrah. Kata Rasulullah SAW, mikat-mikat tersebut adalah bagi penduduknya. Dhul Khulaifah adalah bagi penduduk Madinah. Waliman ata dan orang-orang yang melewatinya. Min ghairi ahlihin meskipun itu bukan dari penduduk tersebut, penduduk daerah tersebut, mimman aradal hajja wal umrah bagi orang yang menginginkan haji dan umrah. Jadi orang yang ingin haji dan umrah dan melewati miqat, maka dia harus dalam keadaan sudah niat. Kemudian yang kedua, di antara kewajiban umrah adalah halak dan juga taksir, yaitu mencukur rambut. Mencukur rambut, ini adalah termasuk kewajiban umrah. Kalau kita tinggalkan, artinya kita sayang dengan rambut kita misalnya, maka dia kita berkewajiban untuk menyembelih kambing. Seperti dengan dengan sifat-sifat yang tadi kita sebutkan. Ini adalah dua kewajiban umroh. Yang pertama adalah niat dari mikot. Kemudian yang kedua adalah tahallul. Yaitu mencukur rambut. Kemudian yang ketiga, berarti ini kita sudah selesai rukun umroh. Kemudian yang kedua adalah kewajiban umroh. Semuanya ini adalah diwajibkan. Ya, semuanya ini adalah diwajibkan. Kalau rukun ya sebuah kewajiban dan tidak ada gantinya. Sedangkan kewajiban adalah sebuah kewajiban yang ada gantinya, yaitu dengan membayar dam. Nah, kalau kita sudah melakukan rukun dan kewajiban ini, alhamdulillah kita bisa bisa menarik nafas. Artinya kita bisa lega. Alhamdulillah sudah melakukan rukun tawaf, eh, rukun umroh dan juga kewajiban umroh. Tinggal yang selanjutnya adalah melakukan perkara-perkara yang dianjurkan. Perkara-perkara yang dianjurkan artinya disunahkan. Seandainya kita lakukan, sempurna umroh kita. Tapi kalau tidak kita lakukan, maka kita tidak berdosa. Dan ini jangan kita anggap ringan. Karena justru di dalam perkara-perkara ini, yaitu perkara-perkara yang disunahkan dan dianjurkan, disinilah kita saling berlomba-lomba. Di antara kita. Mungkin semuanya kita di sini sama. Semuanya melakukan rukun umroh, semuanya melakukan kewajiban-kewajiban umroh. Bedanya apa kita dengan saudara kita? Tentang masalah perkara-perkara yang disunahkan. Tentunya semakin lengkap kita melakukan perkara yang disunahkan, yang dianjurkan, maka semakin sempurna ibadah kita. Dan semakin kurang, maka semakin kurang sempurna ibadah kita. Di antara perkara-perkara yang disunahkan ketika umroh, yang pertama adalah mandi sebelum kita ihram. Dan caranya adalah dengan e, seperti kalau kita mandi wajib. Ketika kita mandi janabah. Caranya sama. Kemudian disunahkan kita bagi laki-laki untuk memakai dua helai pakaian yang berwarna putih. Atas dan juga bawah. Dan boleh kita memakai warna yang lain. Jadi memakai warna putih ini adalah hukumnya dianjurkan bukan sebuah keharusan. Seandainya kita melihat seorang yang umrah tapi dia tidak memakai kain ihram berwarna putih, maka ini tidak mengapa karena sunnahnya memang memakai warna putih. Itu adalah sunnah saja dianjurkan. Kemudian disunahkan sebelum kita mandi mengambil apa yang diperlukan dari tubuh kita. Yang mengambil membersihkan tubuh kita. Di antaranya adalah membersihkan perkara-perkara yang memang diperbolehkan. Seperti misalnya memendekkan kumis atau mencabut bulu ketiak, ini sunahnya. Membersihkan bulu kemaluan. Maka ini disunahkan sebelum kita melakukan ihram. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita sudah masuk ihram, tidak perlu lagi kita mengambil barang-barang tersebut. Adapun jenggot, maka ini tidak boleh diambil baik dalam keadaan ihram maupun di luar ihram. Karena Rasulullah SAW menyuruh kita laki-laki untuk memelihara jenggot. Beliau SAW mengatakan, Khaliful musyrikin, wa ahfus syawarib, wa auful liha. Hendaklah kalian menyelisih orang-orang musyrikin. Potonglah atau bedengkanlah kumis dan biarkanlah jenggot. Ini adalah perintah dari Rasulullah SAW supaya kita membiarkan jenggot kita dan Rasulullah SAW dulu beliau memberikan jenggotnya demikian pula para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian disunahkan bagi kita ketika ihram atau ketika kita niat disunahkan kita mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Dan niat itu di dalam hati kita. Nah, ketika kita niat disunahkan kita mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Dan ucapan labbaik Allahumma umrah ini bukan niat. Itu adalah sebuah ibadah. Ibadah kauliyah, ibadah yang berupa ucapan yang disunahkan diucapkan ketika kita sedang niat ihram. Kita mengatakan labbaik Allahumma umrah. Adapun niat, maka itu letaknya di dalam hati kita. Kemudian disunahkan kita untuk memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak diperbanyak baik laki-laki maupun wanita dan disunahkan bagi laki-laki untuk memperkeras suaranya adapun wanita maka memendekkan atau melirihkan suaranya kemudian ketika tawaf di sana juga ada perkara-perkara yang dianjurkan dan disunahkan ketika tawaf di antaranya Sebelum kita tawaf Kita untuk laki-laki membuka Bahu sebelah kanan Dan ini yang dinamakan dengan Ittiba Yaitu membuka bahu sebelah kanan kita Ini hukumnya sunnah Dan itu dikerjakan ketika kita tawaf saja Ketika kita mulai tawaf Kita buka Setelah tawaf Kita tutup kembali jadi ittiba ini yaitu membuka bahu sebelah kanan itu tidak dilakukan sejak kita dari sini, bukan. Tapi itu disunahkan dikerjakan ketika kita sudah sedang tawaf, yaitu ketika kita memulai tawaf. Maka disunahkan untuk membuka bahu sebelah kanan. Kemudian disunahkan kita setiap putaran dari tawaf untuk mencium hajar aswad. Ini hukumnya sunnah sambil mengucapkan bismillahi Allahu akbar atau bismillahi wallahu akbar. Kalau kita tidak mampu mencium, maka kita mengusap dengan tangan kita. Kemudian kita mencium tangan kita. Kalau tidak mampu mengusap dengan tangan, maka mengusap dengan barang. Dan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mengusap dengan tongkat beliau. Kalau tidak mampu dengan tongkat, maka dengan isyarat dari jauh sambil mengatakan Allahu Akbar. Ini hukumnya apa? Hukumnya sunnah, dianjurkan. Seandainya tidak kita lakukan, artinya kita hanya putar saja, kita keliling saja tujuh kali tanpa melakukan ini, tidak mencium hajar aswad atau tidak memberi isyarat, maka sah saja tawafnya. Cuma kita meninggalkan perkara yang dianjurkan. Kemudian setelah itu kita ketika tawaf disunahkan untuk memperbanyak doa berzikir, mengucapkan salawat, membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk. Kemudian ketika sampai di rukun Yamani, maka disunahkan kita untuk mengusapnya. Seandainya kita tidak mampu, maka kita tinggalkan. Karena yang namanya memberi isyarat ini hanya dilakukan di rukun Hajar Aswad saja. Adapun di rukun yamani yang disunahkan di sana hanya mengusap, yaitu mengusap dengan tangan. Tidak ada mencium dan juga tidak ada memberi isyarat. Jadi rukun yamani tidak boleh dicium. Yang disunahkan untuk dicium adalah rukun hajar aswad. Rukun yamani tidak dicium dan juga tidak diberikan isyarat. Kalau dimudahkan kita mengusapnya. Kalau misalnya di sana penuh dan berdesakan maka kita tinggalkan. Kita langsung. Kemudian antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad kita disunahkan untuk membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setiap putaran demikian. Setelah itu kita setelah selesai maka kita menuju ke makam Ibrahim dengan membaca ayat wattakhidhu min maqami ibrahima musalla. Membaca ayat ini sunahnya. Kemudian kita sholat di belakang makam Ibrahim Artinya menjadikan makam Ibrahim Posisinya antara kita dengan Ka'bah Kita sholat di belakangnya Kalau memang kosong artinya Tidak banyak orang di situ Tapi kalau banyak orang sehingga tidak ada tempat Maka kita silahkan sholat di tempat yang Dimudahkan Artinya yang luas tempat yang lain Pada rekat yang pertama Kita disunahkan untuk membaca Kuliah ya ayyul kafirun Ini hukumnya sunnah Kemudian rekat yang kedua, kita disunahkan untuk membaca qul Dan hukum dari solat sunat tawaf ini adalah hukumnya sunnah. Dianjurkan saja, bukan merupakan sesuatu yang wajib. Kemudian setelah itu kita sa'i, ketika kita menuju ke Bukit Sofa, maka kita disunahkan untuk membaca ayat Inna sofa wal marwata min sya'airillah Faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawa khairan fa innallaha syakirun alim. Kemudian mengatakan abda'u bima bada Allah bih. Setelah itu dia disunahkan untuk naik ke atas bukit sofa. Ini hukumnya sunnah, bukan suatu kewajiban. Seandainya kita lewat saja, silahkan, boleh. Tapi kalau ingin melaksanakan sunnah, kita naik ke bukit sofa, kemudian kita menghadap ke kiblat dan mengangkat kedua tangan kita dengan membaca zikir yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, membaca tahlil, eh, membaca takbir tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian membaca tahlil dua kali. La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah membaca takbir dua kali. Setelah itu kita berdoa sesuai dengan yang kita inginkan dan ini adalah termasuk doa yang mustajab di sini. Doa yang dilakukan di atas sofa. Setelah itu kita membaca takbir lagi tiga kali. Ya dalam keadaan kita mengangkat tangan, kita membaca takbir tiga kali, kemudian membaca tahlil lagi dua kali, setelah itu berdoa lagi. Kemudian ditutup dengan membaca takbir tiga kali, membaca tahlil dua kali. Jadi semuanya kita membaca takbirnya tiga kali tiga, yaitu sembilan, sembilan kali. Kemudian membaca tahlilnya dua kali tiga, yaitu enam kali. Kemudian berdoanya dua kali. Ini disunahkan dilakukan di atas sofa. Kemudian kita turun, perjalanan antara sofa dengan marwah kita disunahkan untuk berzikir, membaca Al-Quran sambil jalan atau dengan hafalan dan juga disunahkan untuk berdoa. Kemudian di sana ada dua tanda hijau, maka disunahkan bagi laki-laki untuk berlari. Ini disunahkan bagi laki-laki bukan wanita. Adapun wanita maka tidak disunahkan untuk berlari. Jadi yang disunahkan bagi laki-laki ketika melewati dua tanda hijau ini dia berlari di sana. Setelah sampai di Marwah, dia lakukan seperti apa yang dia lakukan di atas sofa kecuali membaca ayat karena ayat ini yaitu inna sofa wal marwata sampai akhir ini dibaca di awal saja. Yaitu ketika naik bukit sofa. Adapun ketika naik bukit marwah maka tidak disunahkan. Setelah sampai di atas bukit marwah kita lakukan apa yang sama dengan yang kita lakukan di atas sofa. Membaca takbir 9 kali, tahlil 6 kali dan diselingi dengan doa. Terus sampai akhir 7 kali. Setelah itu kita bertahalul Ya dan tahalulnya di sini yang afdal bagi laki-laki adalah mencukur bersih, artinya menggundul. Tapi kalau dia mau memendekkan saja maka diperbolehkan. Tapi afdalnya adalah menggundul karena Rasulullah SAW pernah mendoakan ampunan bagi orang-orang yang menggundul tiga kali. Adapun orang-orang yang memendekkan maka hanya mendoakan sekali saja. Dan kalau kita ingin memendekkan maka dipendekkan semuanya diratakan, semuanya dipendekkan. Adapun untuk wanita, maka hanya diberikan satu pilihan yaitu memendekkan rambut. Dan tidak ada gundul bagi wanita. Jadi yang wanita hanya memendekkan rambut saja. Caranya bagaimana? Rambut ini dibagi menjadi tiga, kemudian dipotong setiap e, kepangnya itu sepanjang satu ruas jari, yaitu sekitar 2 cm boleh dipotong oleh suaminya, dipotong oleh temannya, atau dipotong sendiri juga bisa. Dengan demikian kita sudah melakukan rukun umroh, kewajiban-kewajiban umroh, dan juga perkara-perkara yang disunahkan ketika umroh. E, poin yang terakhir adalah tentang perkara-perkara yang diharamkan ketika kita sudah masuk ihram. Kalau kita sudah niat ihram, sudah masuk umroh, sudah masuk ihram maka diharamkan beberapa perkara. Jumlahnya ada sembilan. Saya sebutkan secara ringkas. Yang pertama adalah mengambil rambut, baik rambut kepala ataupun rambut yang lain. Maka ini tidak boleh diambil. Kemudian yang kedua adalah memotong kuku. Baik laki-laki maupun wanita tidak boleh memotong kukunya ketika dia sudah ihram. Ihram di sini adalah apabila sudah niat bukan hanya sekedar memakai pakaian ihram. Ini beda antara memakai pakaian ihram dengan ihram. Kalau memakai pakaian ihram adalah sekedar memakai saja. Adapun ihram adalah niat. Ya, niat masuk di dalam ibadah. Kemudian yang ketiga adalah memakai minyak wangi. Yang keempat adalah memotong eh, yang keempat adalah menutup kepala dan juga wajah dengan sesuatu yang menempel seperti misalnya memakai tokiah atau memakai sorban kemudian yang kelima adalah memakai pakaian yang membentuk badan untuk laki-laki dilarang untuk memakai pakaian yang membentuk badan pakaian yang yang membentuk badan misalnya yang yang membentuk tangan atau telapak tangan seperti kaos tangan atau yang membentuk telapak kaki seperti kaos kaki atau yang membentuk yang membentuk tangan kita seperti misalnya jubah atau baju. Maka ini adalah membentuk tangan kita. Ini tidak boleh kita bagi laki-laki memakai pakaian yang membentuk badan. Lima perkara ini yaitu mengambil rambut, memotong kuku, memakai minyak wangi, menutup kepala dan juga wajah, dan juga yang kelima memakai pakaian yang membentuk badan bagi laki-laki apabila dilakukan tidak sengaja maka tidak masalah. Mungkin karena tidak tahu atau dia lupa, maka ini tidak masalah. Tapi kalau dilakukan dengan sengaja, dia dalam keadaan sadar dan tahu bahasanya hukumnya tidak boleh kemudian dilakukan, maka dia harus membayar fidyah. Membayar fidyah di sini diberi pilihan tiga perkara. Boleh kita memilih salah satunya. Yang pertama, kita berpuasa tiga hari berpuasa tiga hari di mana saja entah itu di tempat tersebut atau di Mekah atau ketika kita pulang ke negara kita atau yang kedua adalah memberi makan enam orang miskin dan setiap orang miskin ini satu setengah kilo kurang lebih satu setengah kilo beras sehingga kalau enam orang berarti sembilan kilo beras kemudian yang ketiga adalah membayar dam yaitu menyembelih kambing di Mekah dan dibagikan bagi orang-orang fakir miskin yang ada di di Mekah. Kita boleh memilih dari tiga perkara ini. Kapan? Ketika kita melakukan langgaran-langgaran ini atau pelanggaran-pelanggaran ini, larangan-larangan ini dengan sengaja. Kita dalam keadaan tahu, dalam keadaan sadar, kemudian kita lakukan. Maka kita harus membayar fidyahnya. Kemudian di antara larangannya adalah berburu. Yaitu berburu hewan darat Adapun hewan laut maka diperbolehkan. Di antara larangannya adalah akad nikah. Tidak boleh kita akad nikah baik kita yang menikah maupun kita menikahkan orang lain. Ini tidak tidak diperbolehkan. Kemudian selanjutnya adalah mendatangi istri. Maka ini juga tidak diperbolehkan. Apabila seseorang mendatangi istrinya sebelum dia melakukan sa'i, maka umrohnya rusak. Umrohnya rusak. Dan dia diharuskan untuk melanjutkan umrohnya. Jadi umrohnya rusak, tetap diharuskan untuk menyempurnakan umrohnya sampai selesai. Dalam keadaan umrohnya rusak. Setelah selesai, dia diwajibkan untuk mengulangi lagi umrohnya dari mikot yang pertama. Jadi kalau kita mikotnya dari Madinah, maka kita harus melakukan umroh kembali dari kota Madinah. Kemudian yang keempat dia diharuskan untuk membayar atau menyembelih kambing, membayar dam, menyembelih kambing di Mekah dan dibagikan bagi orang-orang fakir miskin yang ada di di Mekah. Ini apabila dia mendatangi istrinya sebelum melakukan sa'i. Tapi kalau dia mendatangi istrinya setelah melakukan sa'i, antara sa'i dengan tahallul, maka dalam keadaan seperti ini umrohnya tidak rusak. Dan dia melanjutkan umrohnya sampai selesai dan tidak berkewajiban untuk mengulangi lagi umrohnya. Tidak ada kewajiban karena umrohnya tidak rusak. Tetapi dia diwajibkan untuk membayar dam. Diwajibkan untuk membayar dam disembelih di kota Mekah di tanah haram kemudian dibagikan kepada fakir, fakir miskin yang ada di tanah haram. Dengan demikian kita sudah e, menyelesaikan manasik umroh ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan dan saya memohon ampun kepada Allah dan semoga Allah SWT menerima amal ibadah Bapak Ibu sekalian. Sini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana cara mengumrohkan atau menghajikan anak yang kecil yang digendong oleh orang tuanya? Kalau dia masih di gedong berarti dia belum bisa membedakan. Artinya belum memayis, artinya umurnya kurang dari tujuh tahun. Dalam keadaan seperti ini maka kita sebagai orang tua meniatkan meniatkan untuk dia. Jadi kita yang meniatkan kemudian kita e, ajak dia untuk melakukan rukun-rukun dan juga kewajiban tadi. Kita ajak dia tawaf, kita ajak dia sa'i, kemudian kita cukur. Ya dengan dengan dengan demikian dia sudah melakukan umroh. Jadi kita niatkan dia dan juga kita ajak dia untuk melakukan rukun-rukun dan juga kewajiban-kewajiban umroh. Bolehkah memakan daging korban bagi pemberi korban pada Idul Adha? Boleh. Jadi sunnahnya hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha ini dibagi menjadi tiga. Sepertiga untuk kita sendiri, sekeluarga. Sepertiga untuk fakir miskin, sodakah. Dan sepertiga untuk hadiah. Untuk orang-orang kaya Misalnya ada tetangga kita yang orang kaya Meskipun kaya kita kasih hadiah Dibagi tiga Jadi boleh kita untuk mengambil sepertiga dari Daging tersebut Ini hukumnya sunnah Seandainya kita mau bagikan semuanya nggak masalah Mau kita bagikan semuanya nggak masalah Tapi sunnahnya dibagi menjadi tiga Bagaimanakah hukumnya pergi haji bagi perempuan janda tanpa mahram tetapi diizinkan oleh pemerintah karena haji di Indonesia hanya 10 tahun sekali. Ya, jadi tadi sudah kita sebutkan orang yang tidak memiliki mahram, wanita yang tidak memiliki mahram maka dia tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah haji maupun melakukan ibadah umrah. Seandainya dia memaksa dirinya untuk umrah atau haji, maka dia sah haji atau umrahnya. Akan tapi dia melakukan sebuah dosa karena dia telah melanggar sabda Nabi SAW yang melarang kita untuk bagi wanita untuk ihram e, bersafar tanpa adanya mahram. Dan ini adalah salah satu dari dua pendapat ulama karena di sana ada e, ulama yang mengatakan seandainya ada teman-teman wanita yang bisa dipercaya maka boleh. Ya seandainya ada jamaah wanita rombongan yang bisa dipercaya maka boleh. Tapi pendapat yang hati-hati atau yang lebih berhati-hati adalah pendapat yang pertama yang mengatakan tidak boleh bagi seorang wanita ihram atau umrah dan juga haji kecuali dengan mahramnya. Karena kita lihat sendiri di sini banyak perkara-perkara kejadian-kejadian yang tidak enak didengar. Hanya seorang wanita datang sendiri ke sini e, umrah ataupun hajian, kemudian terjadi apa yang terjadi. Ya sehingga pulang ke negaranya dalam keadaan membawa dosa dan juga membawa malu. Dan inilah yang kenapa eh, syariat kita melarang yang demikian itu. Kenapa wanita dilarang untuk safar kecuali dengan mahramnya. Apakah hukumnya bagi TKI di sini melaksanakan haji tanpa izin dari majikannya? Hajinya atau umrohnya sah? Tapi kewajiban dia sebagai seorang ajir, sebagai seorang yang disewa harus minta izin dari majikannya. Karena waktunya ini adalah sudah disewa. Jadi waktu dia sudah disewa oleh majikannya dan dia dibayar. Kalau dia pergi tanpa izin, maka dia sudah melanggar perjanjian.